Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Masih melanjutkan uh, keterangan tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau diminta kemudian menjadi khalifah di hari wafatnya Utsman ibn Affan dan itu adalah hari Jumat tanggal 18 al-Hijjah, Ya, tanggal 18 al-Hijjah, tahun 35 Hijriah. Ini hari wafatnya Utsman bin Affan dan di hari itu pula beliau diangkat sebagai khalifah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini wafat sebagai syahid ya, karena ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi Al-Khariji, seorang khawarij. Ya, kejadiannya di Kufah di subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Wa mata ba'da salasi layalin min darbatihi. Kemudian wafat tiga hari setelah itu dimandikan jenazahnya oleh dua anaknya Al Hasan dan Husain ditambah Abdullah anaknya Ja'far. Kemudian disolati jenazahnya dengan Imam Al Hasan bin Ali. Dimakamkan saharan di waktu sahur menjelang subuh dalam usia 63 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, 9 bulan dan beberapa hari. Kemudian kita kembali ke Syama'il Nabi. Maka hadis selanjutnya adalah hadis yang ke, tercatat sebagai hadis yang ketujuh. <clears throat> Masih dari Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Hadisani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali. Dari Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah satu anaknya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Ali radhiallahu anhu jika menggambarkan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah tawil mumarrid mumarrad panjang atau jangkung yang terlalu jangkung wala bil qasil amutaraddid namun tidak pula pendek yang mutaradid sangat pendek namun pertengahan karena raba'ata minal kaum kaum di sini maknanya adalah arijal namun tinggi badan beliau adalah raba'atan pertengahan ya, di kalangan laki-laki tentang rambut Nabi beliau tidaklah rambutnya jadi al-qatat ya, keriting yang terlalu keriting walabi sabati bukan pula lurus yang betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu ja'dan rajilan. Ya, itu ja'dan keriting, rajilan, namun masih mudah dan gampang untuk disisir. Artinya ya, keriting yang tidak begitu keriting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun bil mutoham. Bukalah seorang yang gemuk wala bimukalsam bukan pula orang yang wajahnya bulat, betul-betul bulat. Meskipun karena fi wajihi tadwir, ada unsur bulat di wajahnya. Ada unsur bulat di wajah Nabi namun tidak betul-betul bulat. Abiyat musrabun warna kulit Nabi itu putih yang bercampur yaitu bercampur dengan warna merah, putih kemerah-merahan. Ada ajul ainain hitam matanya. Ahdabul ashfar panjang bulu matanya. Kemudian jalilul musyash. Tadi telah kita baca jalilul musyash itu sama dengan dokmul karabis. Itu besar ruas-ruas tulangnya. Wal katadi dan besar katadi. Dia uh, tulang pundaknya. Tentu tulang pundak itu kita ada ada tulang pundak. Nah, tulang pundak Nabi itu besar. Ajradu secara global Nabi itu badannya tidak berbulu, ajrad Karena ada orang yang ya, badannya berbulu, rata bulu di seluruh badannya. Ya. Namun Nabi itu ajarat. Secara global, badan Nabi itu tidak berbulu. Cuma berbulu di titik-titik tertentu. Oleh karena itu dilanjutkan, du masyubah. Namun Nabi memiliki masyubah bulu-bulu halus. Ya, dari dada sampai pusar. Beliau tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Jika berjalan takalla'a maka beliau tegap seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menoleh, maka iltafata ma'an, maka beliau menoleh secara total. Beliau tidak hanya menoleh dengan kepala, dengan dengan menolehkan kepala, namun seluruh badan. Namun kebiasaan Nabi menoleh eh, dengan badannya. Ketika beliau mau melihat ke sebelah kanan beliau tidak hanya nengok ke kanan namun ya, beliau ya, badannya juga ikut gerak nengok ke kanan itu perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundak Nabi terdapat stempel kenabian. Itu semacam daging tumbuh sejenis daging tumbuh yang nanti akan ada bab khusus masalah ini. Membahas ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Wawakhotamun nabiin dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah ajwatun nasi sotron. Orang yang paling lapang dadanya. Dan orang yang orang itu disebut orang yang paling lapang dadanya ketika dia adalah orang yang dia, ya, dia ya, bertemu dengan orang yang karakternya macam-macam dan beliau bisa ya, yang aneh-aneh ya, dan beliau bisa bersikap dengan baik kepada mereka semua. Ya, ada yang kasar, ada yang ini, ada macam-macam karakter orang beda-beda, dan beliau lapang dadanya. Beliau bukan hanya orang yang cuma bisa bergaul dengan satu jenis tipe orang. Namun beliau semua tipe orang beliau bisa bergaul dengannya. Eh, wa asdaqun nasi lahjatan, dia adalah orang yang paling jujur lahjatan ucapannya dan tutur katanya. Wa alyanuhum arikatan, dan dia adalah orang yang paling lembut karakternya, tabiatnya. Dia adalah orang yang lembut. Wa akramhum isratan israh pergaulan atau interaksi. Namun beliau adalah orang yang paling memuliakan dalam paling bagus interaksi dan pergaulannya. Siapa yang melihat Nabi badihatan tiba-tiba habahu, maka dia akan ya, segan kepadanya karena beliau punya wibawa. Orang baru sekali ketemu ya, punya eh, dengan orang yang berwibawa maka dia akan sungkan. Ya. Waman tahu dan siapa yang lama bercampur dan berinteraksi dengan Nabi makrifatan sehingga betul-betul mengenal Nabi ahabahu pasti akan mencintai Nabi. Yakulu na'ituhu orang yang menggambarkan Nabi akan mengatakan lam ar wala ba'dahu mithlahu. Aku belum pernah melihat orang yang sebelumnya dan setelah Nabi orang semisal itu. Jadi catatan kaki dikatakan di sanatnya terdapat pembicaraan karena Umar bin Abdullah bekas budaknya Rufrah daif dan ada padanya ingkitak keterputusan antara Ibrahim bin Muhammad dan Ali. Nah, eh, maka riat ini daif ya, meskipun boleh jadi poin-poinnya adalah secara umum ya, eh, tidak masalah karena didukung oleh uh, eh, riat-riat yang lain. Di sini Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi mengatakan Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad ibn Husain mengatakan, aku mendengar Al-Asma'i, seorang pakar bahasa, mengatakan tentang penjelasan kata-kata dalam sifatin Nabi dalam gambaran fisik Nabi. Mumarrat itu artinya azahib tulan. Eh, tulan yang yang panjang atau yang tinggi, zahib yang ting, eh, yang pergi sendirian. Artinya ya, yang jangkung yang demikian jangkungnya sangat kontras dengan yang lain. Ya, Wakal Asma'i mengatakan, aku mendengar seorang Arab Badui mengatakan dalam perkataannya, tamarrota fi nusyabatihi, nushabah artinya kemuliaan, ay dan jadi syadidan. Dia panjang dengan sangat panjang. al mutaratid dan tadi tidaklah pendek terlalu pendek. Ad-dakhil ba'du fi ba'din yang badannya itu bertumpuk satu masuk kepada yang lain kisaran karena terlalu pendek. Kotot itu artinya syadidu ju'udah, terlalu keriting, Warajil. itu artinya adalah orang yang di rambutnya ada unsur keriting. Ada unsur keriting saja. Namun bukan keriting, namun fisyarihi hujunah, ada keriting. Hujunah maknanya tasakhin qalilun. Tasakhin artinya keriting, qalilun sedikit. Mutoham artinya albadin adalah orang yang gemuk, kasurul lahmi, berlimpah dagingnya. Nabi itu bukalah mukalsam artinya mudawar al wajih. Wajahnya bulat, betul-betul bulat. Dan kulit eh, warna Nabi adalah putih namun putih yang musrab. Musrab artinya yang di putihnya itu tercampur unsur merah. Kemudian mata Nabi, bola mata Nabi itu ada aj, itu syadidu sawadil ain. Ya, yang bagian hitamnya itu betul-betul hitam, yang sangat hitam. Kemudian tentang bulu matanya tadi ahdal itu artinya at-tawilul ashfar itu panjang bulu matanya. Katat itu artinya tulang pertemuan atau tulang pertemuan katifain dua pundak. Wawal kahil nama lainnya adalah kahil. Dan Nabi secara umum adalah orang yang secara fisik tidak berbulu namun belum memiliki masrubah. Masrubah itu asy'arud daqiq, eh, bulu lembut Ya, Allah anahu qadibun nasadar yang dia adalah seakan-akan potongan dahan memanjang seperti potongan ranting ya, artinya memanjang minasadar ila surah ya, yang bulu lembut tersebut ada dari dada sampai pusar dan syafnu artinya adalah tebal eh, jari-jarinya yaitu jari-jari yang ada di telapak tangan dan telapak kaki Nabi itu jika jalan takallu' artinya yamsi bi jalannya tegap. Jalannya tegap. E, As-sabab artinya al-hudur menurun. In hadarna fi sububin wa sobabin. Kami uh, hadarna in hadarna menurun fi sobabin menurun wa sobabin menurun. Kemudian jalilul musyash artinya ru'usul manakib. Ujung-ujung dari pundaknya besar-besar. Namun tadi ada yang menjelaskan itu maknanya adalah eh, eh, ruas-ruas uh, tulangnya. Al-Israh artinya subah pergaulan, al-ashir itu sama dengan as-sahib kawan. Siapa yang melihat Nabi badihatan artinya mufajaatan tiba-tiba. Maka akan ya, tak punya sungkan kepada Nabi. Dalam bahasa Arab, badah tuhu bi amrin artinya faja'tuhu. Aku mengkagetkannya dengan satu hal. Penjelasannya yang kurang lebih juga masih berkenaan dengan makna e, makna kosakata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang jangkung memarot, artinya syadi tutul yang terlalu jangkung. Dan telah disebutkan di hadis Anas, Nabi itu tidaklah tawil alba'in, jangkung yang ter, e, terlihat jangkung dari yang lain. Ini semakna dengan tawil mumarot al mirat itu bimakna al-ba'in. Semakna dengan al-ba'in yaitu alladhi imtadda fituli yang demikian panjang tinggi badannya. Bukan pula Nabi itu kasir mutaratid. Mutaratid artinya syadidul kasri yang sangat pendek. Namun Nabi itu rabah Artinya wasatan, pertengahan. Minal kaum, kaum di sini artinya laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi badannya pertengahan, tidak jangkung al-bain yang terlalu jangkung, tidak pula pendek. Kemudian rambut Nabi itu tidaklah keriting betul-betul keriting, tidak pula lurus yang betul-betul lurus. Ja'udah artinya eh, tasani fisyari, yaitu keritingnya rambut wa ta'atuf bersambung satu rambut dengan yang lain, sebagian rambut masuk pada yang lain sehingga tidak bisa disisir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang rambutnya keriting, yang di rambutnya terdapat keriting yang sangat. Bukan pula lurus yang rambutnya mustarsil betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu pertengahan antara lurus dan keriting. Yaitu digambarkan dengan jak dan rojilan. Ini adalah tambahan bainiyah untuk mengatakan bahasanya rambut Nabi itu antara ini dan itu. Yaitu antara keriting, betul-betul keriting dan lurus. Maka rambut Nabi itu pertengahan di antara hal tersebut. Nabi itu uh, badan beliau bukan mutoham. Mutoham artinya asamin, gemuk, al-mumtali yang badannya penuh dengan daging. Maka Nabi bukanlah jasiman seorang yang badannya besar, saminan karena gemuk. Mumtalian yang penuh dengan daging, mutarohilan yang gembur dagingnya. Ya. orang yang gemuk, betul-betul gemuk, wah itu bagian manapun empuk. Nah, nah <laughs> Namun Nabi itu nanti dijelaskan, Nabi itu gemuk, namun gemuknya gemuk berisi. Tidak ada sisi gemuknya, namun nggak gembur, gak eh, eh, nggak uh, gembur daging-dagingnya di segala penjuru. Nah. Namun gemuk berisi, kuat. Nanti eh, di riwayat yang lain dijelaskan demikian. Nabi itu tidaklah mulkazam yaitu tentang wajah Nabi. Mulkazam yang dimaksudkan adalah mustadirul wajahi yang bulat wajahnya istidarah atamah 100% bulat. Maka wajah Nabi itu tidaklah bulat 100% bulat. Namun wajah Nabi itu juga pertengahan. Sebab pertengahannya. Ya, pertengahan bainal istidarah wal isalah. Antara bulat dengan memanjang. Ya, antara bulat dengan lonjong. Nah itu tengah-tengah antara itu, itulah wajah Nabi. Kalau mimpi katanya ketemu Nabi kok wajahnya bulat, nah itu bukan Nabi. Untuk wajahnya kemudian terlalu lurus memanjang, nah juga bukan Nabi. Wajah Nabi pertengahan di antara itu. E, bulat tidak bisa disebut bulat, tidak bisa disebut lonjong. Dan nah, tengah-tengah antara itu. Oleh karena itu maka dikatakan karena fi wajib tadwir ada unsur bulat di wajah Nabi. Ada unsur pula di wajah Nabi. Artinya fihi tadwir. Ada unsur pula di wajah Nabi. Ma'syainal isalah namun sedikit lonjong. Ada sedikit lonjong dan ada unsur bulat. Nah itu perpaduan antara ya, lonjong ada, bulatnya juga ada. Uh, kulit Nabi itu abiat musrab artinya Eh, kulit Nabi itu putih namun bukan putih yang amhak yang sangat putih, al-khalis yang 100% putih. Atau al bayatu sarfu yang 100% putih. Sarf di sini artinya sempurna. Eh, khalis artinya. Wa ma huwa bayadun musrabun bihumrah. Namun eh, kulit badan Nabi itu putih yang itu bercampur dengan unsur merah. Putih kemerah-merahan. Dan ini semakna dengan Eh, riwayat yang lain yang mengatakan Nabi itu azharul laun. Warna kulitnya itu cerah. Artinya abiyat bayadon putih dengan putih musroban bercampur bihubrah dengan warna merah. Mata Nabi itu ada ajz yaitu hitam, yaitu bagian hitamnya betul-betul hitam. Lain halnya dengan ansor atau wanita-wanita ansor yang bagian hitamnya itu biru. Namun kalau Nabi itu bagian hitamnya betul-betul hitam. Ahdabal Ashfar, Ashfar artinya adalah rambut tabuli yang tumbuh di jufun kelopak mata. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bulu matanya itu panjang. Jalil musyas wal katat musas itu artinya ujung tulang. Dan ini semakna dengan dohmul karodis, katat pertemuan dua pundak yang disebut juga dengan kahil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalil katat artinya besar tulang pundaknya. Dan ini semakna dengan kalimat jauh di antara dua pundaknya. Nabi itu secara umum ajarat. Ajarat itu ghairul ash'ar. Bukalah seorang yang badannya berbulu. Ada sebagian orang badannya berbulu dari atas ke bawah bulu semua. Bahkan kakinya lebat dengan bulu, tangannya pun lebat dengan bulu. Nah, Nabi tidak demikian. Ash'ar itu artinya kasiru sya'ril badani. Banyak eh, bulu di badannya. Oleh karena itu ada kabilah ashariun, ya, Ada sahabat Nabi namanya eh, Abu Musa al-Ash'ari. Dari suku Ash'ari. Ya, Ash'ar itu gelar salah satu nenek moyangnya beliau. Eh, Ashar itu gelar dan sebutan untuk salah satu nenek moyang beliau. Nah, nenek moyangnya ini disebut Ashar karena lahir dalam keadaan berbulu seluruh badannya. Nah, lahir itu berbulu seluruh badannya. Maka namanya fulan misalnya, saya tidak ingat. Dan nah, kemudian disebut dengan Ashar banyak bulu. Akhirnya anak keturunan orang ini disebut Ashari yang banyak bulu di badannya. Ya, Ash'ari itu artinya orang yang banyak bulu di badannya. Zakar fi wasfihi namun disebutkan tentang deskripsi Nabi bahasanya ada di sejumlah titik di badan Nabi itu ada bulu. Ada beberapa bulu di beberapa titik badan Nabi. Di antaranya oleh karena itu disebutkan du masrubah. Nabi itu memiliki masrubah. Masrubah itu adalah bulu-bulu yang menurun dari dada sampai pusar. Kemudian idza masya taqalla'a. Nabi itu jika berjalan maka jalannya tegak. Artinya masyan qawiyan, jalan yang kuat. Artinya terjemah e, tempat kita kuat dalam jalan itu artinya tegak. Bukan jalannya orang yang mengangkat kaki dari lantai pita sakulin dengan sangat berat. Nah, akhirnya pilih kemudian e, gesek aja daripada ngangkat. Ya, sebagian orang kalau jalan pakai sandal, sandalnya bunyi. Ya, jalan pakai sepatu, sepatunya bunyi. Kenapa? Diseret. Nah, ini jalannya orang males. Males apa? Males ngangkat telapak kaki. Bukan itu jalan cara jalannya Nabi. Nabi adalah orang yang jika jalan beliau mengangkat telapak kakinya. Ya, beliau angkat itu pun dengan semangat, ya, dengan kuat. Ya, beliau angkat dengan semangat, dengan kuat. Itu cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nyeret di lantai dan kalau di Jogja jalan nyeret itu tidak sopan. Ya, kalau di di budaya orang Jogja ya, di antara jalan yang tidak sopan jalan nyeret, sorek sorek sorek. Nah itu, nah, itu jalan tidak sopan. Jalan itu diangkat kaki itu diangkat. Ya, maka jalan ya itu seperti jalannya Nabi itu jalan yang sopan di sini. <coughs> Ka'anna yanhatu fi sobabin seakan-akan menurun dari tempat yang tinggi. Eh, Asobab manhadara bagian tanah yang menurun wanazala yang menurun. Jika Nabi noleh maka noleh dengan seluruh badannya. Maka jika Nabi noleh ilal warok ke belakang maka beliau memutar badannya kamilan semuanya. Tidak hanya uh, nengok ke belakang namun badannya pun diputar. Wahada min waqarihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bentuk uh, kehormatan Nabi atau kewibaan Nabi. Beliau tidak memutar kepala saja, sedangkan badan menghadap ke depan. Namun beliau memutar seluruh badannya. Wa aman nazar al-yasir ataupun e, eh, memandang yang sedikit ke arah kanan dan ke kiri melirik yang diperlukan, maka tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian di antara dua pundak Nabi, antara pundak kanan dan pundak kiri itu terdapat kota nubuwah, stempel kenabian. Yaitu tepatnya di punggung Nabi di antara dua pundak. Terdapat stempel kenabian yang bentuknya adalah qit'atum lahmi. Adalah potongan daging barizah yang menonjol. Ada semacam daging tumbuk atau semacam tai lalat namun ukurannya ukuran yang cukup besar dan akan ada hadis-hadis sejumlah hadis fitar jamaah khasah dalam judul bab khusus membahas tentang kota nubuah tentang stempel kenabian. Dan dia adalah penutup para nabi yaitu akhir dari para nabi tidak ada nabi setelahnya sebagaimana firman Allah taala maka nama Muhammad dan Aba Ahadim mirijalikum. Muhammad bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi adalah orang yang paling lapang dadanya. Hada fihi, maka ini berkenaan dengan lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa'ah dan lapangnya dada Nabi. Fa inna judahu wa sakhahu wa karamahu maka Nabi itu dermawan, sakhah dermawan, karam dermawan. Badluhu suka berbagi. Dan ini dan ini muncul dari Nabi an sakha isadri dari hati yang dermawan hati yang lapang, warihabatin nafsin dan jiwa yang lapang. La tasannu'in kalau Nabi dermawan bukan karena dibuat-buat, karena dipaksakan. love atau dipaksakan atau semacam itu. Memang jiwanya jiwa yang lapang. Demikian juga lapangnya dada. Itu salah satu maknanya artinya adalah punya tahammul, punya kesabaran yang luar biasa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Dada orang yang paling jujur, dalam berkata asdakum hadisan yang paling jujur perkataannya. Dan Nabi sejak tumbuh besar, sejak kecil, Urifa telah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya bisotikil amin dengan seorang yang jujur al-amin yang dapat dipercaya. Ya, sampai-sampai ketika Nabi hijrah, maka Nabi minta Ali untuk tidak berangkat hijrah dengan tugas mengembalikan barang-barang titipan milik orang Quraisy. Ya, karena mereka e, meskipun mereka mencaci maki Nabi, kalau mereka pergi safar, mereka tidak jumpai tempat yang aman untuk titip barang kecuali e, kepada Nabi. Itu tempat yang paling aman e, kalau mau titip barang-barang. Mereka safar, mereka titip barang di rumah Nabi. Maka ketika Nabi hijrah, Nabi punya banyak barang yang harus dikembalikan. Nabi minta Ali untuk e, tetap berada di Mekah, untuk tugasnya kembalikan barang-barang ya, sampai orangnya pulang kemudian dikembalikan kemudian barulah Ali diminta untuk hijrah. Wa alianuhum arikatan beliau adalah orang yang paling lembut tabiatnya. Arikah maknanya tabiah wasajiyah. Ya, tabiat wasajiyah dan karakter. Fakana layinu sajaya watiba tiba. orang yang lembut karakternya. Maka beliau bukalah golidon wala fadon. Bukalah orang yang ya, keras ataupun kasar, namun layinan orangnya lembut, samhan lapang, ya, mudah untuk mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya. Ya. Rafiqan seorang yang lembut, mutawadian seorang yang tawadu, sahlan orangnya gampangan, tidak harus enggak harus ketemu khusus, tidak harus ya bisa sambil jalan, simbol bisa ketemu pas pas di masjid dan seterusnya. Sahlan orangnya gampang. Wa akramu dan yang paling mulia pergaulannya karimul mu'asyarah. Artinya interaksinya adalah interaksi yang mulia, ya, persahabatan wal murafaqah dan perkawanan dengan beliau adalah satu hal yang sangat luar biasa. Fawa maka Nabi menyikapi man asiru orang yang interaksi dengan beliau, pamani itu dan orang yang bercampur dengan beliau, asana e, eh, muamalah dengan interaksi yang terbaik. Sehingga dan siapa yang melihat Nabi secara tiba-tiba habahu maka dia akan segan dengan Nabi. Artinya siapa yang melihat Nabi fujaatan tiba-tiba atau baru pertama kali dia akan sungkan dengan Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mahibun orang yang punya wibawa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam hati manusia haibatan rasa takut dan sukan sungkan dengan beliau. Siapa yang lama bergaul dengan Nabi sehingga mengenal Nabi pasti akan jatuh cinta. Artinya siapa yang lama berkawan dengan Nabi, uh, jala sahu jadi teman duduk Nabi, masyahu, jalan bareng dengan Nabi, wafaqahu, menemani Nabi, pasti akan mencintai Nabi. Li'anaula rafihi, karena dia tidak melihat pada Nabi, kecuali faktor-faktor yang mendorongnya untuk jatuh cinta kepada Nabi. Min karimil akhlak, memiliki akhlak yang mulia, pergaulan yang bagus, muasarah interaksi yang bagus. Sehingga sebenarnya cukup dengan uh, ya, dengan mengenal Nabi orang itu tahu kalau beliau adalah betul-betul seorang Nabi. Ya. Ya, untuk kemudian mengetahui beliau adalah seorang nabi tidak butuh uh, faktor-faktor yang lain. Cukup orang kenal nabi dia akan yakin dia adalah seorang nabi. Tidak mungkin dia bohong dengan uh, pengakuannya sebagai seorang nabi. Dan Allah Taala berfirman di, di surat Ali Imran dengan sebab rahmat Allah maka engkau menjadi orang yang lembut dengan mereka. Maka ini ayat e, menunjukkan bahasanya kelembutan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. E, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah menyayangi seseorang e, eh, orang tersebut. Maka seandainya engkau keras dan kasar atau kemudian seorang yang fadhan, orang yang kasar, ghalidul qalbi, orang yang keras hatinya, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Maka semua orang yang menggambarkan fisik Nabi, an-na'id artinya al-wasib, menggambarkan <coughs> Nabi. Maka semua orang yang menggambarkan Nabi ketemu Nabi kemudian cerita ya, kemudian cerita tentang seperti apakah Nabi semuanya akan mengatakan aku belum melihat sebelumnya dan sesudahnya orang semisal Nabi. Ya. Dan kalimat semacam ini itu datang fikauli dalam ucapan beberapa orang sejumlah orang yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Tirmidzi membawakan dari Asma'i seorang ulama eh, bahasa Arab penjelasan kata-kata asing yang terdapat dalam hadis ini. Dan mayoritas dari kata-kata tersebut telah jelas maknanya berdasarkan keterangan yang lewat. Tamar Radovi eh, nusyubatin, nusyubah, nusyubah wahidatun eh, bentuk mufrad dari nushab yang artinya an kemuliaan. Rajil alladhi fi sya'ri hujuna yang dimaksud dengan hujuna adalah in itaf sambung bersambung satu rambut dengan yang lain ya, tasani keriting ai tasanin qalilun karena rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah keriting namun nama fi hujuna ada unsur keriting di rambut Nabi semisal uh, ada kata ja' dan rojilan, artinya keriting rojilan bisa disisir atau gampang disisir. Maka Nabi rambutnya buka lacak dan kototan uh, keriting yang betul-betul keriting dan orang yang keriting 100% keriting itu tidak bisa disisir rambutnya. Karena sisir itu kemudian mesti uh, terhambat untuk bisa untuk bisa berjalan lanjut. Ini mandek sampai di sini mentok. Nah, kalau dipaksakan sisirnya yang patah. Nah, itu jahat kotot. Nah, itu namanya jahat al-kotot. Nah, nah, rambut Nabi tidak demikian. Namun jahat dan rajilan. Dan rambut yang rajilan, eh, keriting namun rajilan mudah untuk disisir. Artinya ada unsur keriting di wajah eh, di rambut Nabi saw. Kemudian uh, keterangan tentang rawi dari Imam Tirmidzi mengatakan dari Ahmad hadisana Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi Al-Basri. Yeah. Ya. Uh, Dabbi ini adalah uh, nama kabilah Bani Dobbah. Cara, uh, cara bacaan seperti Habbah. Ya, Bani Dobbah ini adalah satu kabilah di, di Basrah. Nah, karena itu selanjutnya disebut Al-Basri. Siqatun beliau ini, rawi ini, Ahmad bin Abadah ini, Siqatun Hujjah. Wafat tahun 245. Kemudian Ali bin Hajar wa Ali ibn atau Ali bin Hujar. Ali bin Hujar as-Sa'di ma'munun thiqatun hafidhun ya, beliau wafat tahun 244 dalam usia 60 tahun. Beliau ini dipakai oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Dan kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Hussein Al-Qasri Wawa ibnu Abi Halimah. Ya, dia seorang rawi yang majuhu, uh, eh, makbul. Tidak ada yang memakai riwayatnya kecuali musannif. Kecuali Imam Tirmidhi. Karena dia kurang terkenal maka kemudian dijelaskan dengan Ibnu Abi Halimah. Wal makna wahid dan uh, eh, yeah. Artinya dan maknanya sama. Artinya mereka menyampaikan hadis dengan ungkapan yang beda-beda namun maknanya sama. Kalau mereka semua mengatakan dengan ungkapan yang beda-beda namun maknanya sama. Pakai hadasan atau apa, namun maknanya sama. Eh, hadasan Aisyah Isa ibn Yunus. Maka kalau yang eh, mereka mengatakan di sini maksudnya mereka di sini adalah Ahmad, Ali dan Muhammad. Maka semua mereka perkataan mereka sama yaitu semua mereka mengatakan hadasana. Hadasana Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus itu thiqatun ma'munun. Ya, kutubu Sitah, Imam, e, semuanya meriatkan hadisnya. <coughs> Sakana Asyam, beliau ini tinggal di Syam karena alaman fil ilmi wal amal, beliau ini adalah tokoh dalam ilmu dan amal beliau punya kebiasaan Isa bin Yunus ini yaghzu sanatan wa yahujju sanatan. Beliau punya budaya, punya tradisi setahun perang dan setahun haji. Gantian, tahun ini berangkat haji, besok ikut berangkat perang. Nah, besoknya lagi berangkat haji, besoknya lagi ikut berangkat perang. Sehingga dikatakan tentang Isa ibn Yunus hajja khomsan wa arbina arba'ina hajjatan. Beliau seumur hidup itu berhaji sebanyak 45 kali. Ya, seumur hidup hajinya sebanyak 45 kali. Wa ghoza khomsan wa arba'ina ghuswatan. Ikut perang juga selama 45 kali. Ya, beliau wafat tahun 264 Hijriah. Yaitu Isa ibn Yunus dari hadasan Aisyah bin Yunus an Umar ibn Abdullah Maula Ghufrah. Umar ibn Abdullah Maula Ghufrah. pintu Robah. E, uh, ya, Ghufrah itu Ya, Rufra itu pintu Robah, anak perempuannya Robah, Uhtu Bilal al-Mu'adzin. Ya, Rufra ini uh, adalah saudara perempuannya Bilal. Ya, Umar bin Abdullah ini Madani Musinnun. Dia adalah orang Madinah, wafat tahun 145. Hadisnya dipakai oleh Abu Dawud dan Al-Musanib dan Tirmidhi. Kemudian eh, Umar mengatakan hadasani Ibrahim Hadasan Ibrahim ibn Muhammad. Hadasan Ibrahim ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Eh, ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu anaknya Ali. Dari jalur bukan Fatimah. Eh, Hadasan Ibrahim. Ibrahim ini bin Muhammad. Muhammad ini Muhammad ibn Hanafiyah. Hanafiyah ini ibunya. Eh, li Aliyin dan dia adalah anaknya Ali namun ibunya yang disebut dengan Hanafiyah ini min Bani Hanifah. E, maka dia disebut dengan Hanafiyah. Yang ibunya adalah dari Bani Hanifah. Ya, Hanafiyah ini yang merupakan istri Ali ini nama aslinya Khawlah. Lengkapnya Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. atau istri atau kemudian budak perempuan nampaknya budak perempuan yang dikumpul oleh Ali Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah Asma binti Abu Bakar mengatakan ra'aitu Umma Muhammadin saya pernah lihat ibunya Muhammad ibn Hanafiyah ibunya Muhammad ibn Hanafiyah sauda beliau adalah wanita uh, berkulit hitam wakanat ammatan libani Hanifah yang dulunya dia adalah uh, budak di milik Bani Hanifah. Namun Muhammad bin Hanafiyah ini seorang fakih, seorang yang berilmu, seorang alim. Alim Madinah di antara ulama kota Madinah. Ya, maka Muhammad yang min di sini dikatakan min waladi Ali di antara anaknya Ali bin Abi Thalib karena dia Muhammad bin Hanafiyah. Nah, Muhammad hadza afdal auladi Ali ba'da sabtain. Maka disampaikan bahasanya Muhammad ibn Hanafiyah ini adalah anaknya Ali yang paling utama selain Hasan dan Husain. Ishtahar bil ilmi. Meskipun dia ibunya uh, budak hitam, namun dia ini kondang dengan orang yang berilmu. Wasyajaah. Terkenal sebagai seorang yang pemberani. Ya banyak mendapatkan hadis dari bapaknya dan di antara yang mengambil hadis dari darinya adalah anaknya yang namanya Ibrahim. Contohnya di sini Ibrahim bin Muhammad. Beliau wafat di kota Madinah tahun 81 Hijriah dalam usia 65 tahun. Dimakamkan di Baqi'. Nah, eh, Ibrahim ini mengatakan qala qol mengatakan karena Alian adalah Ali. Ya, padahal Ibrahim ini tidak berjumpa dengan kakeknya Ali. Tidak bahkan tidak mendengar dari kakeknya yaitu Ali. <clears throat> Akan yang tadi disampaikan telah kita baca bahasanya ini sanatnya mengkotak terputus ya karena Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah eh, Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini tidak berjumpa dan tidak mendengar dari eh, kakeknya Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian uh, selanjutnya kita akan baca matan hadis yang ke-8. Eh, Qal akhbarani rajulun min Bani Tamim ya, telah berkata kepadaku seorang dari Bani Tamim min waladi Abi Halah. Ya, dari salah satu anaknya Abu Halah. Ya, Zauji Khadijah. Ya, eh, Ibnu Abi Hala Zauji Hadi Yukna yang berkunya Abu Abdullah dari Ibnu Abi Ibn anak laki-laki dari Abu Hala Anil Hasan Ibn Ali Qal ya, Al Hasan bin Ali mengatakan aku bertanya kepada pamanku dari jalur ibu Hindun binti Abi Hala ya, Hindun binti Abi Hala karena Abihalah ini adalah anaknya Khadijah, ya, anaknya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi. Maka dia adalah ya, saudara seibu ya, dengan Fatimah. Bahkan wasofan dan dia adalah seorang yang pintar untuk menceritakan e, seseorang, menggambarkan seseorang. Aku bertanya an hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hilyah gambaran fisik Nabi. Ya, wa an ashtai dan aku suka ayat Sefali. Beliau menggambarkan untukku min hasyai'an sedikit yang ata'alaku bihi yang akan aku pegangi, yang akan aku ingat baik-baik. Fakal maka Hindun ibni Abi Halah mengatakan, ya, ya, maaf yang kemudian uh, uh, yang jadi pamannya adalah Hindun ibn Abi Halah, berarti yang saudari Fatimah itu adalah Hindun ibni Abi Hala. Nah, Abi Hala ini berarti suaminya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fakhman, seorang yang agung, seorang yang besar, seorang yang luar biasa, mufakhom dan seorang yang diagungkan di hati manusia. Ya talak la wajuhuhu wajahnya bercahaya. Talak lu al seperti cahaya rembulan. Lailatul Badri saat purnama. Wajah Nabi bercahaya sebagaimana cahaya rembulan saat malam purnama. Atwal beliau lebih tinggi sedikit dari orang yang marbu, orang yang tinggi badannya rata-rata. Namun aksar beliau lebih pendek daripada muhadzab. Muhadzab adalah orang yang tinggi kurus. Ya, dan orang ketika tinggi dan dia kurus maka tingginya akan kelihatan tinggi. Azimul hamah beliau orang yang besar ukuran kepalanya, rajila sya'ri, sedikit keriting rambutnya. Ini infarokot akikotuhu, jika bisa dibelah rambutnya. Akikoh di sini rambut. Oleh karena itu akikoh disebut akikoh. Karena rambut bayi digundul ketika itu. Rambut bayi digundul dan rambut bayi itu disebut akikoh, Rambut kepala itu disebut akikah. Oleh karena itu di sini infarokot akikatuhu jika terbelah rambut bisa dibelah rambut kepalanya farokoha maka Nabi belah sisiran rambut kepalanya. Wa ila fala jika tidak maka beliau sisir lurus. Ya rambut kepala beliau melewati syahmatal ini ujung daun telinganya. Ini manakala wafaruh ketika beliau memperbanyak rambutnya. Azhar lawan bila ini uh, warna kulitnya adalah azhar yaitu cerah dan tambahan keterangan yang ada di sini wasi al jabin beliau ini seorang yang dahinya lebar asajal hawajib panjang alisnya sawabir fi ghairi qarnin dan alis nabi itu sempurna namun tidak gandeng sempurna panjangnya namun tidak gandeng tidak sampai alis kalau ketemu dengan alis ketemu tidak sampai. Namun alisnya alis yang panjang. Alisnya panjang namun tidak sampai ketemu. Ada celah di antara dua alis. Bainahuma di antara dua alis Nabi ada irkun, ada pembuluh darah. Yudiru yang akan kemudian uh, penuh dengan darah. al manakala beliau marah. Kan kelihatan di sini ada sesuatu yang uh, menonjol Ya, ketika beliau marah. Aknal irnin beliau ya, itu mancung hidungnya. Lahu nurun ya'luhu. Ada cahaya yang menutupi wajah Nabi. Ya sabu malam yata'amalhu asyamma. Ya. Nabi itu mancungnya cuma sedikit mancung saja. Ya. Namun Yahsabu akan dikira oleh orang yang tidak cermat memperhatikan wajah Nabi asama beliau mancung yang betul-betul mancung. Padahal enggak, cuma agak mancung. Nah, cuma ada unsur mancungnya, namun enggak kemudian betul-betul mancung. Kasih lihyah, Nabi adalah seorang yang lihyahnya lebat, jenggotnya lebat, sahalal khadain. khad itu pipi, pipi beliau tidaklah tinggi. Nah, eh, khad itu ini ada tulang, ada tulang di pipi. Nah, tulang pipi itu macam-macam. Ada yang kemudian tinggi, ada yang yang kurang tinggi. Ini tergantung orangnya masing-masing. Nah, Nabi itu sahla khatein. Khatnya tulang pipinya itu tidak tinggi. Namun sahal, namun cenderung landai. Abdali al-fami Nabi itu besar ukuran mulutnya. Muflajal asnan e, ya, gigi-gigi Nabi itu muflat. Ada e, ada kemudian celah antara satu gigi dengan gigi yang lain. Dakikul masrubah. Ya, masrubah tadi e, bulu dari dada sampai ke pusar itu bulunya dakik, bulu yang lembut. Ka'ana unukuhu kemudian tentang lahir Nabi. Lahir Nabi itu jidu dumnah. Dumnah itu gading. Ya, adalah gading e, seperti bagikan gading e, gading gajah jayid yang bagus. E, seperti gading gajah yang bagus. Itu mau menggambarkan leher yang bagus. E, maka diungkapkan dengan seperti bagikan gading. E, eh, Fisofa'il dan e, warnanya jernih, sejernih perak, putih seperti putih perak. Secara umum Nabi itu mu'tadil al-khalqi. Proporsional fisiknya. Badinun beliau gemuk, namun mutamasikun gemuk yang padat. Bukan gemuk yang gembur. Ya, bukan gemuk yang gembur, namun bentuk uh, gemuk yang padat. Ya. Ya, Nabi itu sawaul batunu wasadaru. Sama, tidak ada yang menonjol antara perut dengan dadanya. Ya, perutnya yang tidak kemudian lebih maju daripada nah, dadanya. Namun e, sama antara perut dan dada. Aridus sadri Nabi itu dadanya lebar. Ba'id jauh antara dua mangkipnya. Ingat mangkip itu pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Dokhmul karotis. Ya, ujung ujung e, ruas-ruas tulangnya itu besar. Ya, anwal anwar al mutajarrat. Mutajar tidak berbulu ya, Anwar uh, sebentar. Maka Nabi itu mutajarrat yaitu artinya bukanlah seorang yang banyak bulunya. Sehingga Anwar artinya bercahaya karena bebas dari bulu jadi badannya terang. Mausulun tersambung antara labbah, labbah itu cekungan di bawah eh, pertemuan antara leher dengan dada itu ada cekung. Itu ada cekung. Yang ini adalah tempat untuk nahar kalau untuk hewan. Itu namanya labba. Eh, Nabi itu tersambung antara labah sampai pusar bisyarin. Dengan bulu yang kecil-kecil. Maka bulunya itu dari, dadanya itu dari sini. dari dari perbatasan dada dengan leher. Itu sudah ada bulu kecil-kecil Yajri yang mengalir kal khati seperti garis. Ari-ari di sini artinya tidak berbulu. Fatya ini uh, eh, apa? Uh, buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Wal batan juga perutnya bukanlah perut yang berbulu. Mimma wadale kecuali masrubah saja. Iya, yang ada di di sini bulu itu cuma masrubah saja. Jadi buah dada tidak ada bulu. Di perut juga tidak ada bulu. Namun Nabi selain punya masrubah yang berbulu adalah ash'aru dhira'ain. Ya, maka di badan Nabi yang berbulu pertama masrubah. Kemudian yang kedua adalah as'aru dhira'ain. Berbulu dua hastanya. Dua hasta Nabi berbulu. Wal mangkibain. Kemudian dua pundak Nabi berbulu. Ya, mangkit mangkip itu pertemuan. Di sini ada bulu-bulu di ya, mangkip, pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Di sini ada uh, ada bulu-bulu. Di sini ada bulu, uh, berarti di sini tidak ada bulu. Ya, di lengan atas tidak ada bulu, namun di mangkit ada bulu. Ini yang ke kemudian wa'ali sadri bagian atas dada. Nah, maka bulu di badan Nabi cuma di sini saja. Cuma di empat tempat saja. Masrubah, kemudian bagian atas dada, dua, kemudian dirah, hasta, kemudian mangkib. Tawil, zandain, uh, zandain artinya bagian bawah hasta. Itu panjang. Roh burohah, telapak tangan Nabi. Rohah itu telapak tangan. Rahab itu lebar. Kemudian tebal dua telapak tangan dan dua telapak kakinya. Sa'ilul atraf, jari-jari Nabi itu panjang. Jari-jari Nabi itu panjang, bukan pendek. Yang uh, pendek besar-besar, namun uh, panjang. Okal sa'ilul atraf sama. Ya, jari-jarinya panjang. Uh, eh, khumson akhmasoin. Akhmas itu cekungan kaki e, kalau manusia napak di lantai maka ada bagian yang tidak nempel di lantai cekuk e, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki e, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki e, Nabi punya cekungan kaki e, kalau nggak punya cekungan kaki di tempat kita mirip boneka ini boneka kakinya boneka itu tidak ada cekungnya <coughs> Nabi Isa itu tidak punya akhmas tidak punya cekungan kaki. Nabi punya akhmas. Namun akhmas Nabi khumson, tidak tinggi. Tidak kemudian tinggi. Masihul kodamain, nah, rata dua telapak kaki Nabi. Dua telapak kaki Nabi itu rata. Eh, maksudnya tidak pecah-pecah. Tidak ada garis-garis cekung-cekung untuk kemudian tempat eh, bersembunyi air. Tidak. Eh, namun telapak kaki Nabi itu tidak tidak garis-garis, tidak kemudian meletek-meletek. Nah. Namun masihul qadamain halus. Dua telapak kaki Nabi itu masih halus. Ya, ya terjemahkan aja halus. Masihul qadamain halus dua telapak kaki Nabi. Oleh karena itu yanbu anhumul ma pergi air darinya. Nah, artinya ketika Nabi nyiram air di telapak kakinya itu tidak ada yang kemudian tersisa. Ya, bersembunyi di balik lekuk-lekuan. Nah, Eh, kaki itu tidak ada. Ida zala zala kolaan. Jika beliau berjalan, zala di sini artinya berjalan, zala kolaan dengan ya, mencabut telapak kakinya. Ya, dengan kola'an mencabut telapak kakinya, tidak kemudian nyeret telapak kaki, dengan mencabut telapak kakinya, ngangkat telapak kakinya. langkah belum langkah takafuan, tegap. Yamsi haunan beliau berjalan haunan, proporsional atau tawadu. Dari ulmisyati langkah-langkah kaki Nabi itu lebar. Tapi itu langkah biasa, langkah santai, bukan langkah uh, memang, memang demikian. Ida masya maka jika Nabi berjalan seakan-akan menuruni tempat yang tinggi. Jika belum menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Khafidu tarfi. Beliau adalah orang yang sering menundukkan pandangan matanya. Menundukkan ke bawah. Pandangannya ke bawah lebih lama dan lebih sering daripada pandangan ke atas. Jula nadharihi mayoritas pandangan Nabi adalah mulahadah. pandangan sambil mikir, bukan pandangan kosong atau pandangan sekedar menikmati. ini pandangannya pandangan orang yang mulahadah yang mikir. Ya suku ashabahu, kebiasaan Nabi itu menggiring sahabatnya. Artinya Nabi jalan di belakang. Sahabat-sahabatnya di depan. Ya beduruman lakiya bisalam. Dan Nabi mendahului siapa saja yang beliau jumpai dengan ucapan salam meskipun itu anak-anak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 wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Masih melanjutkan uh, keterangan tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau diminta kemudian menjadi khalifah di hari wafatnya Utsman ibn Affan dan itu adalah hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah ya, tanggal 18 al-Hijjah tahun 35 Hijriah. Ini hari wafatnya Uthman ibn Affan dan di hari itu pula beliau diangkat sebagai khalifah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini wafat sebagai syahid ya, karena ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi Al-Khariji seorang khawarij ya, kejadiannya di Kufah di subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Wa mata ba'da salasi layalin min darbatihi kemudian wafat tiga hari setelah itu. Dimandikan jenazahnya oleh dua anaknya Al Hasan dan Husain ditambah Abdullah anaknya Ja'far. Kemudian di sholat jenazahnya dengan Imam Al-Hasan bin Ali. Dimakamkan saharan di waktu sahur menjelang subuh dalam usia 63 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, 9 bulan, dan beberapa hari. Kemudian kita kembali ke Syama'il Nabi maka hadis selanjutnya adalah hadis yang ke, tercatat sebagai hadis yang ketujuh <clears throat> masih dari Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu <clears throat> hadisani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali dari Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah satu anaknya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu Beliau mengatakan adalah Ali radhiallahu anhu jika menggambarkan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah tawil mumarrid mumarrad panjang atau jangkung yang terlalu jangkung wala bil qasil amutaraddid namun tidak pula pendek yang mutaraddid sangat pendek namun pertengahan karena raba'ata minal kaum. Kaum di sini maknanya adalah arijal. Namun tinggi badan beliau adalah raba'atan pertengahan. Ya, di kalangan laki-laki. Tentang rambut Nabi. Beliau tidaklah rambutnya ja'di al-qatat. Ya, keriting yang terlalu keriting. Walabi sabati bukan pula lurus. Yang betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu ja'dan rajilan. Ya, itu jak dan keriting rajilan namun masih mudah dan gampang untuk disisir. Artinya ya, keriting yang tidak begitu keriting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun bil mutoham bukalah seorang yang gemuk wala mukalsam bukan pula orang yang wajahnya bulat betul-betul bulat Meskipun karena fi wajihi tadwir, ada unsur bulat di wajahnya. Ada unsur bulat di wajah Nabi namun tidak betul-betul bulat. Abu Abiyat musrabun warna kulit Nabi itu putih yang bercampur yaitu bercampur dengan warna merah, putih kemerah-merahan. Ada ajul ainain hitam matanya ahdabul ashfar panjang bulu matanya kemudian jalilul Mushash tadi telah kita baca jalilul Mushash itu sama dengan dokhmul karabis itu besar ruas-ruas tulangnya wal katadi dan besar katadi Ya, uh, eh, ya, tulang pundaknya tentu tulang pundak itu ada ada tulang pundak. Nah, tulang pundak Nabi itu besar. Ajradu secara global Nabi itu badannya tidak berbulu, ajrad Karena ada orang yang ya, badannya berbulu, rata bulu di seluruh badannya. Ya. Namun Nabi itu ajrad Secara global badan Nabi itu tidak berbulu. Cuma berbulu di titik-titik tertentu. Oleh karena itu dilanjutkan du masyubah. Namun Nabi memiliki masyubah bulu-bulu halus ya, dari dada sampai pusar. Beliau tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Jika berjalan takalla'a maka beliau tegap seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menoleh maka iltafat ma'an maka beliau menoleh secara total. Beliau tidak hanya menoleh dengan kepala dengan dengan menolehkan kepala namun seluruh badan. Namun kebiasaan Nabi menoleh dengan badannya. Ketika beliau mau melihat ke sebelah kanan beliau tidak hanya nengok ke kanan namun ya, beliau Eh, badannya juga ikut gerak nengok ke kanan. Itu perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundak Nabi terdapat stempel kenabian Itu semacam daging tumbuh sejenis daging tumbuh yang nanti akan ada bab khusus masalah ini membahas ukurannya, bentuknya dan seterusnya. Wa khatamun dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah ajwatun nasi sotron, orang yang paling lapang dadanya. Dan orang yang orang itu disebut orang yang paling lapang dadanya ketika dia adalah orang yang ya, ya bertemu dengan orang yang karakternya macam-macam dan beliau bisa Ya, yang aneh-aneh ya, dan beliau bisa bersikap dengan baik kepada mereka semua. Ya, ada yang kasar, ada yang ini, ada macam-macam karakter orang beda-beda, dan beliau lapang dadanya. Beliau bukan hanya orang yang cuma bisa bergaul dengan satu jenis tipe orang. Namun beliau semua tipe orang beliau bisa bergaul dengannya. Eh, wa asdaqun nasi lahjatan, dia adalah orang yang paling jujur lahjatan ucapannya dan tutur katanya. Wa alyanuhum arikatan, dan dia adalah orang yang paling lembut karakternya, tabiatnya. Dia adalah orang yang lembut. Wa akramuhum isratan israh pergaulan atau interaksi. Namun beliau adalah orang yang paling memuliakan dalam paling bagus interaksi dan pergaulannya. Siapa yang melihat Nabi badihatan tiba-tiba habahu, maka dia akan dia segan kepadanya karena beliau punya wibawa. Orang baru sekali ketemu ya, punya eh, dengan orang yang berwibawa, maka dia akan sungkan. Ya. Waman tahu dan siapa yang lama bercampur dan berinteraksi dengan Nabi makrifatan sehingga betul-betul mengenal Nabi ahabahu pasti akan mencintai Nabi. Yakulu na'ituhu orang yang menggambarkan Nabi akan mengatakan lam ar wala ba'dahu mithlahu. Aku belum pernah melihat orang yang sebelumnya dan setelah Nabi orang semisal itu. Jadi catatan kaki dikatakan di sanatnya terdapat pembicaraan karena Umar bin Abdullah bekas budaknya Rufrah daif dan ada padanya ingkitab keterputusan antara Ibrahim bin Muhammad dan Ali. Nah, e, maka riat ini daif ya, meskipun boleh jadi poin-poinnya adalah secara umum ya, tidak e, masalah karena didukung oleh uh, e, riat-riat yang lain. Di sini Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi mengatakan Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad ibn Hussein mengatakan, aku mendengar Al-Asma'i, seorang pakar bahasa, mengatakan tentang penjelasan kata-kata dalam sifatin Nabi dalam gambaran fisik Nabi. Mumarrat itu artinya azahib tulan. Eh, tulan yang yang panjang atau yang tinggi, zahib yang ting, eh, yang pergi sendirian. Artinya ya, yang jangkung yang demikian jangkungnya sangat kontras dengan yang lain. Ya, Wakal Asma'i mengatakan, aku mendengar seorang Arab Badui mengatakan dalam perkataannya, tamar gota fi nushabatihi nushabah artinya kemuliaan, ay maddah dan syadidan. Dia panjang dengan sangat panjang. al mutaratid dan tadi tidaklah pendek terlalu pendek. Ad-dakhil ba'du fi ba'din yang badannya itu bertumpuk satu masuk kepada yang lain kisaran karena terlalu pendek. Kotot itu artinya syadidu su'udah. terlalu keriting, Warajil. itu artinya adalah orang yang di rambutnya ada unsur keriting. Ada unsur keriting saja. Namun bukan keriting, namun fisyarihi hujunah, ada keriting. Hujunah maknanya tasakhin qalilun. Tasakhin artinya keriting, qalilun sedikit. Mutoham artinya albadin adalah orang yang gemuk, kasur lahmi, berlimpah dagingnya. Nabi itu bukalah mukalsam artinya mudawar al-wajih. Wajahnya bulat, betul-betul bulat. Dan kulit e, warna Nabi adalah putih namun putih yang musrab. Musrab artinya yang di putihnya itu tercampur unsur merah. Kemudian mata Nabi, bola mata Nabi itu ada aj, itu syadidu sawadil ain. Ya, yang bagian hitamnya itu betul-betul hitam, yang sangat hitam. Kemudian tentang bulu matanya tadi ahdal itu artinya at-tawilul asfar itu panjang bulu matanya. Katat itu artinya tulang pertemuan atau tulang pertemuan katifain dua pundak. Wawal kahil nama lainnya adalah kahil. Dan Nabi secara umum adalah orang yang secara fisik tidak berbulu namun belum memiliki masrubah. Masrubah itu asya'ru daqiq, eh, bulu lembut, Allah dika anahu qadibun nasadar yang dia adalah seakan-akan potongan dahan memanjang seperti potongan ranting ya, artinya memanjang minasadar ila surah e, yang bulu lembut tersebut ada dari dada sampai pusar dan syafnu artinya adalah tebal e, jari-jarinya yaitu jari-jari yang ada di telapak tangan dan telapak kaki Nabi itu jika jalan takallu' Artinya yamsi bikuwah. Jalannya tegap. Jalannya tegap. E, ya. as artinya al-hudur menurun. In hadarna fi sobubin wa sobabin. Kami e, hadarna in hadarna menurun fi sobabin menurun wa sobabin menurun. Kemudian jalilul musyash artinya ru'usul manakib. Ujung-ujung dari pundaknya besar-besar. Namun tadi ada yang menjelaskan itu maknanya adalah ruas eh, eh, ruas-ruas tulangnya. Al-Israh artinya subah pergaulan, al-ashir itu sama dengan as-sahib kawan. Siapa yang melihat Nabi badihatan artinya mufajaatan tiba-tiba. Maka akan ya, tak punya sungkan kepada Nabi. Dalam bahasa Arab, badah tuhu bi amrin artinya fajak tuhu. Aku mengkagetkannya dengan satu hal. Penjelasannya yang kurang lebih juga masih berkenaan dengan makna e, makna kosakata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang jangkung memarot, artinya syadi tutul yang terlalu jangkung. Dan telah disebutkan di hadis Anas, Nabi itu tidaklah tawil alba'in, jangkung yang ter, e, terlihat jangkung dari yang lain. Ini semakna dengan tawil mumarot al mirat itu bimakna al-ba'in. Semakna dengan al-ba'in yaitu alladhi imtadda fituli yang demikian panjang tinggi badannya. Bukan pula Nabi itu qasir mutaratid. Mutaratid artinya syadidul qasri yang sangat pendek. Namun Nabi itu rab'ah artinya wasatan pertengahan. Minal kaum kaum di sini artinya laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi badannya pertengahan, tidak jangkung alba'in yang terlalu jangkung, tidak pula pendek. Kemudian rambut Nabi itu tidaklah keriting betul-betul keriting, tidak pula lurus yang betul-betul lurus. Ja'uda artinya eh, tasani fisyari yaitu keritingnya rambut wa ta'atuf bersambung satu rambut dengan yang lain sebagian rambut masuk pada yang lain sehingga tidak bisa disisir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang rambutnya keriting, yang di rambutnya terdapat keriting yang sangat. Bukan pula lurus yang rambutnya mustarsil betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu pertengahan antara lurus dan keriting. Yaitu digambarkan dengan jak dan rojilan. Ini adalah tambahan bainiyah untuk mengatakan bahasanya rambut Nabi itu antara ini dan itu. Yaitu antara keriting, betul-betul keriting dan lurus. Maka rambut Nabi itu pertengahan di antara hal tersebut. Nabi itu eh, badan beliau bukan mutoham. Mutoham artinya asamin, gemu, al-mumtali yang badannya penuh dengan daging. Maka Nabi bukanlah jasiman seorang yang badannya besar, saminan karena gemuk. Mumtalian yang penuh dengan daging, mutarohilan yang gembur dagingnya. Ya, orang yang gemuk, betul-betul gemuk, wah itu bagian manapun empuk. Nah, nah, <laughs> Namun Nabi itu nanti dijelaskan, Nabi itu gemuk, namun gemuknya gemuk berisi. Tidak ada sisi gemuknya, namun nggak gembur, eh, eh, nggak uh, gembur daging-dagingnya di segala penjuru. Nah. Namun gemuk berisi, kuat. Eh. Nanti di riwayat yang lain dijelaskan demikian. Nabi itu tidaklah Mulkazam yaitu tentang wajah Nabi. Mulkazam yang dimaksudkan adalah mustadirul wajahi yang bulat wajahnya istidarah atamah 100% bulat. Maka wajah Nabi itu tidaklah bulat 100% bulat. Namun wajah Nabi itu juga pertengahan. Sebab pertengahannya. Ya, pertengahan bainal istidarah wal isalah. Antara bulat dengan memanjang. Ya, antara bulat dengan lonjong. Nah itu tengah-tengah antara itu, itulah wajah Nabi. Kalau mimpi katanya ketemu Nabi kok wajahnya bulat, nah itu bukan Nabi. Untuk wajahnya kemudian terlalu lurus memanjang, nah juga bukan Nabi. Wajah Nabi pertengahan di antara itu. Ya, bulat tidak bisa disebut bulat, tidak bisa disebut lonjong. Yang tengah-tengah antara itu. Oleh karena itu maka dikatakan karena fi tadwir ada unsur bulat di wajah Nabi. Ada unsur pula di wajah Nabi. Artinya fihi tadwir. Ada unsur pula di wajah Nabi. Ma'syai'nal isalah namun sedikit lonjong. Ada sedikit lonjong dan ada unsur bulat. Nah itu perpaduan antara eh, lonjong ada, bulatnya juga ada. Uh, kulit Nabi itu abiat musrab artinya Eh, kulit Nabi itu putih namun bukan putih yang amhak yang sangat putih, al-khalis yang 100% putih. Atau al-bayadu sarfu yang 100% putih. Sarf di sini artinya sempurna. Uh, khalis artinya. Wa inna huwa bayadun musrabun bihumrah. Namun eh, kulit badan Nabi itu putih yang itu bercampur dengan unsur merah. Putih kemerah-merahan. Dan ini semakna dengan Eh, riwayat yang lain yang mengatakan Nabi itu azharul laun. Warna kulitnya itu cerah. Artinya abiyat bayadon putih dengan putih musroban bercampur bihubrah dengan warna merah. Mata Nabi itu ada ajz yaitu hitam, yaitu bagian hitamnya betul-betul hitam. Lain halnya dengan ansor atau wanita-wanita ansor yang bagian hitamnya itu biru. Namun kalau Nabi itu bagian hitamnya betul-betul hitam. Ahdabal Ashfar, Ashfar artinya adalah rambut tabuli yang tumbuh di jufun kelopak mata. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bulu matanya itu panjang. Jalil musyas wal katat musas itu artinya ujung tulang. Dan ini semakna dengan dohmul karodis, katat pertemuan dua pundak yang disebut juga dengan kahil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalil katat artinya besar tulang pundaknya. Jadi ini semakna dengan kalimat jauh di antara dua pundaknya. Nabi itu secara umum ajarat ajarat itu ghairul ash'ar. bukalah seorang yang badannya berbulu. Ada sebagian orang badannya berbulu dari atas ke bawah bulu semua. Bahkan kakinya lebat dengan bulu, tangannya pun lebat dengan bulu. Nah, Nabi tidak demikian. Ash'ar itu artinya kasiru sya'ril badani. Banyak e, bulu di badannya. Oleh karena itu ada kabilah ashariun, ya, Ada sahabat Nabi namanya e, Abu Musa al-Ash'ari. Dari suku e, Ash'ari. Ya, Ash'ar itu gelar salah satu nenek moyangnya beliau. Ya, Ash'ar itu gelar dan sebutan untuk salah satu nenek moyang beliau. Nah, nenek moyangnya ini disebut Ash'ar karena lahir dalam keadaan berbulu seluruh badannya. Lahir itu berbulu seluruh badannya. Maka namanya Fulan misalnya, saya tidak ingat. Dan eh, kemudian disebut dengan Ash'ar, banyak bulu. Akhirnya anak keturunan orang ini disebut Ash'ari. Yang banyak bulu di badannya. Ya, Ash'ari itu artinya orang yang banyak bulu di badannya. Dakar fiwasfihi namun disebutkan tentang deskripsi Nabi bahasanya ada di sejumlah titik di badan Nabi itu ada bulu. Ada beberapa bulu di beberapa titik badan Nabi. Di antaranya oleh karena itu disebutkan du masrubah. Nabi itu memiliki masrubah. Masrubah itu adalah bulu-bulu yang menurun dari dada sampai pusar. Kemudian idha masya taqalla'a. Nabi itu jika berjalan maka jalannya tegap. Artinya masyan kawiyan, jalan yang kuat. Artinya terjemah e, tempat kita kuat dalam jalan itu artinya tegak. Bukan jalannya orang yang mengangkat kaki dari lantai pita sakulin dengan sangat berat. Akhirnya pilih kemudian e, gesek aja daripada ngangkat. Ya, sebagian orang kalau jalan pakai sandal, sandalnya bunyi ya, jalan pakai sepatu, sepatunya bunyi. Kenapa? Diseret. Nah, ini jalannya orang males. Males apa? Males ngangkat telapak kaki. Bukan itu jalan cara jalannya Nabi. Nabi adalah orang yang jika jalan beliau mengangkat telapak kakinya. Ya, beliau angkat itu pun dengan semangat, ya, dengan kuat. Ya, beliau angkat dengan semangat, dengan kuat. Itu cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nyeret di lantai dan kalau di Jogja jalan nyeret itu tidak sopan. Ya, kalau di di budaya orang Jogja ya, di antara jalan yang tidak sopan jalan nyeret, sorek sorek sorek. Nah itu, nah itu jalan tidak sopan. Jalan itu diangkat kaki itu diangkat. Ya, maka jalan yaitu seperti jalannya Nabi itu jalan yang sopan di sini. Karena hatu fi sobabin seakan-akan menurun dari tempat yang tinggi. Eh, Asobab manhadara bagian tanah yang menurun, wanazala yang menurun. Jika Nabi noleh, maka noleh dengan seluruh badannya. Maka jika Nabi noleh ilal warok ke belakang, maka beliau memutar badannya kamilan semuanya. Tidak hanya eh, nengok ke belakang, namun badannya pun diputar. Wahada min wakarihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bentuk Eh, kehormatan Nabi atau kewibaan Nabi. Beliau tidak memutar kepala saja, sedangkan badan menghadap ke depan. Namun beliau memutar seluruh badannya. Wa aman nazar al yasir adapun e, memandang yang sedikit ke arah kanan dan ke kiri melirik yang diperlukan maka tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian di antara dua pundak Nabi antara pundak kanan dan pundak kiri itu terdapat kota nubuwah stempel kenabian. Yaitu tepatnya di punggung Nabi di antara dua pundak. Terdapat stempel kenabian yang bentuknya adalah kitatum atum lahmi. Adalah potongan daging barizah yang menonjol. Ada semacam daging tumbuk atau semacam tai lalat namun ukurannya ukuran yang cukup besar. Dan akan ada hadis-hadis sejumlah hadis fitar jamah khosoh dalam judul bab khusus membahas tentang khutamun nubuwah tentang stempel kenabian. Dan dia adalah penutup para nabi yaitu akhir dari para nabi tidak ada nabi setelahnya sebagaimana firman Allah taala maka nama Muhammad dan Aba Ahadim mirijalikum. Muhammad bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi adalah orang yang paling lapang dadanya. Hadafihi maka ini berkenaan dengan lapangnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasaah dan lapangnya dada Nabi. inna judahu wa sakhahu wa karamahu maka Nabi itu dermawan, sakhah dermawan, karam dermawan. Badluhu suka berbagi. Dan ini dan ini muncul dari Nabi an sakha'i isadri dari hati yang dermawan. Hati yang lapang, warihabatin nafsin dan jiwa yang lapang. La'an tasannu'in kalau Nabi dermawan bukan karena dibuat-buat, karena dipaksakan. Utakalluf oh, atau dipaksakan atau semacam itu. Memang jiwanya jiwa yang lapang. Demikian juga lapangnya dada. Itu salah satu maknanya artinya adalah punya tahammul, punya kesabaran yang luar biasa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Dada orang yang paling jujur dalam berkata astagfirullah hadisan yang paling jujur perkataannya dan Nabi sejak tumbuh besar, sejak kecil, Urifa telah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya bisotikil amin dengan seorang yang jujur al-amin yang dapat dipercaya. Ya, sampai-sampai ketika Nabi hijrah, maka Nabi minta Ali untuk tidak berangkat hijrah dengan tugas mengembalikan barang-barang titipan milik orang Quraisy. Ya, karena mereka eh, meskipun mereka mencaci maki Nabi, kalau mereka pergi safar, mereka tidak jumpai tempat yang aman untuk titip barang kecuali eh, kepada Nabi. Itu tempat yang paling aman eh, kalau mau titip barang-barang. Mereka safar, mereka titip barang di rumah Nabi. Maka ketika Nabi hijrah, Nabi punya banyak barang yang harus dikembalikan. Nabi minta Ali untuk uh, tetap berada di Mekah untuk tugasnya kembalikan barang-barang ya, sampai orangnya pulang kemudian dikembalikan kemudian barulah Ali diminta untuk hijrah. Wa alianuhum arikatan dia adalah orang yang paling lembut tabiatnya. Arikah maknanya tabiah wasajiyah. Ya, tabiat wasajiyah dan karakter. Fakana layinu sajaya watiba tiba. Beda orang yang lembut karakternya. Maka beliau bukalah golidon wala fadhan, bukalah orang yang ya, keras ataupun kasar, namun layinan orangnya lembut, samhan lapang, ya, mudah untuk mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya. Ya. Rafiqan seorang yang lembut, mutawadian seorang yang tawadu, sahlan orangnya gampangan, tidak harus enggak harus ketemu khusus, tidak harus ya bisa sambil jalan, simbol bisa ketemu pas pas di masjid dan seterusnya. Sahlan orangnya gampang. <clears throat> Wa akramu dan yang paling mulia pergaulannya karimul mu'asyarah. Artinya interaksinya adalah interaksi yang mulia. Ya, persahabatan wal murafaqah dan perkawanan dengan beliau adalah satu hal yang sangat luar biasa. Fawa maka Nabi menyikapi man asiru orang yang interaksi dengan beliau. Waman itu dan orang yang bercampur dengan beliau. Asana e, muamalah dengan interaksi yang terbaik. Sehingga dan siapa yang melihat Nabi secara tiba-tiba, habahu, maka dia akan segan dengan Nabi. Artinya siapa yang melihat Nabi fujaatan tiba-tiba atau baru pertama kali, dia akan sungkan dengan Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mahibun orang yang punya wibawa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam hati manusia haibatan, rasa takut dan sukan, sungkan dengan beliau. Siapa yang lama bergaul dengan Nabi sehingga mengenal Nabi pasti akan jatuh cinta. Artinya siapa yang lama berkawan dengan Nabi, eh, jala sahu jadi teman duduk Nabi, masyahu, jalan bareng dengan Nabi, rafaqahu, menemani Nabi, pasti akan mencintai Nabi. Li'anaula rafihi, karena dia tidak melihat pada Nabi, kecuali faktor-faktor yang mendorongnya untuk jatuh cinta kepada Nabi. Min karimil akhlak, memiliki akhlak yang mulia, pergaulan yang bagus, muasarah interaksi yang bagus. Iya. Sehingga sebenarnya cukup dengan uh, ya, dengan mengenal Nabi orang itu tahu kalau beliau adalah betul-betul seorang Nabi. Iya. Ya, untuk kemudian mengetahui beliau adalah seorang Nabi tidak butuh uh, faktor-faktor yang lain. Cukup orang kenal Nabi dia akan yakin dia adalah seorang Nabi. Tidak mungkin dia bohong dengan uh, pengakuannya sebagai seorang Nabi. Dan Allah Taala berfirman di di surat Ali Imran dengan sebab rahmat Allah maka engkau menjadi orang yang lembut dengan mereka. Maka ini ayat e, menunjukkan bahasanya kelembutan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. E, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah menyayangi seseorang e, eh, orang tersebut. Maka seandainya engkau keras dan kasar atau kemudian seorang yang fadhon, orang yang kasar, ghalidul qalbi, orang yang keras hatinya, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Maka semua orang yang menggambarkan fisik Nabi, an-na'id artinya al-wasib, menggambarkan <coughs> Nabi. Maka semua orang yang menggambarkan Nabi ketemu Nabi kemudian cerita ya, kemudian cerita tentang seperti apakah Nabi semuanya akan mengatakan aku belum melihat sebelumnya dan sesudahnya orang semisal Nabi. Ya. Dan kalimat semacam ini itu datang fikauli dalam ucapan beberapa orang sejumlah orang yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Tirmidzi membawakan dari Asma'i seorang ulama eh, bahasa Arab penjelasan kata-kata asing yang terdapat dalam hadis ini. Dan mayoritas dari kata-kata tersebut telah jelas maknanya berdasarkan keterangan yang lewat. Tama fi eh, nusyubatin, nusyubah, nusyubah wahidatun eh, bentuk mufrad dari nushab yang artinya an kemuliaan. Rajil Allah di fisyari hujuna yang dimaksud dengan hujuna adalah in itaf sambung bersambung satu rambut dengan yang lain ya, tasani keriting ai tasanin qalilun karena rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah keriting namun innama fi hujuna ada unsur keriting di rambut Nabi semisal uh, ada kata ja dan rojilan artinya keriting, rojilan bisa disisir atau gampang disisir. Maka Nabi rambutnya buka lacak dan kototan uh, keriting yang betul-betul keriting dan orang yang keriting 100% keriting itu tidak bisa disisir rambutnya. Karena sisir itu kemudian mesti uh, terhambat untuk bisa untuk bisa berjalan lanjut. Ini mandek sampai di sini mentok. Nah, kalau dipaksakan sisirnya yang patah. Nah, itu jahat kotot. Nah, itu namanya jahat al-kotot. Nah, nah, rambut Nabi tidak demikian. Namun ja' dan rajilan. Dan rambut yang rajilan, eh, keriting namun rajilan mudah untuk disisir. Artinya ada unsur keriting di wajah eh, di rambut Nabi saw Kemudian uh, keterangan tentang rawi dari Imam Tirmidzi mengatakan dari Ahmad hadasana Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi Al-Basri. Yeah. Ya. Uh, Dabbi ini adalah uh, nama kabilah Bani Dobbah. Cara, uh, cara bacaan seperti Habbah. Uh, Bani Dobbah ini adalah satu kabilah di, di Basrah. Nah, karena itu selanjutnya disebut Al-Basri. Sikotun beliau ini, rawi ini, Ahmad bin Abadah ini, Sikotun Hujjah. Wafat tahun 245. Kemudian Ali bin Hajar wa Ali ibn atau Ali bin Hujar. Ali bin Hujar as-Sa'di ma'munun thiqatun hafidhun ya, beliau wafat tahun 244 dalam usia 60 tahun. Beliau ini dipakai oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Dan kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Hussein Al-Qasri Wawa ibnu Abi Halimah. Ya, dia seorang rawi yang majuhu, uh, eh, makbul. Tidak ada yang memakai riwayatnya kecuali musannif. Kecuali Imam Tirmidhi. Karena dia orang terkenal maka kemudian dijelaskan dengan Ibnu Abi Halimah. Wal makna wahid dan uh, eh, yeah. Artinya dan maknanya sama. Artinya mereka menyampaikan hadis dengan ungkapan yang beda-beda, namun maknanya sama. Kalau mereka semua mengatakan dengan ungkapan yang beda-beda namun maknanya sama. Pakai hadasan atau apa, namun maknanya sama. Eh, hadasan Aisyah Isa ibn Yunus. Maka kalau yang eh, mereka mengatakan di sini maksudnya mereka di sini adalah Ahmad, Ali dan Muhammad. Maka semua mereka perkataan mereka sama yaitu semua mereka mengatakan hadasana. Hadasana Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus itu thiqatun ma'munun. Ya, Kutubu Sitah, Imam, uh, semuanya meriatkan hadisnya. <coughs> Sakana Asyam, beliau ini tinggal di Syam karena alaman fil ilmi wal amal, beliau ini adalah tokoh dalam ilmu dan amal beliau punya kebiasaan Isa bin Yunus ini yaghzu sanatan wa yahuju sanatan. Beliau punya budaya, punya tradisi setahun perang dan setahun haji. Gantian, tahun ini berangkat haji, besok ikut berangkat perang. Ya, besoknya lagi berangkat haji, besoknya lagi ikut berangkat perang. Sehingga dikatakan tentang Isa ibn Yunus hajja khamsan wa arbina arba'ina hajjatan. Beliau seumur hidup itu berhaji sebanyak 45 kali. Ya, seumur hidup hajinya sebanyak 45 kali. Wa ghaza khamsan wa arba'ina ghuswatan. Ikut perang juga selama 45 kali. Ya, beliau wafat tahun 264 Hijriah. Yaitu Isa ibn Yunus dari hadasan Aisyah bin Yunus an Umar ibn Abdullah Maula Ghufrah. Umar ibn Abdullah Maula Ghufrah pintu bintu Robah uh, ya, Ghufrah itu Ya, Rufra itu pintu Robah, anak perempuannya Robah, Uhtu Bilal al-Mu'adzin. Ya, Rufra ini uh, adalah saudara perempuannya Bilal. Ya, Umar bin Abdullah ini Madani Musinnun. Dia adalah orang Madinah, wafat tahun 145. Hadisnya dipakai oleh Abu Dawud dan Al-Musanib dan Tirmidhi. Kemudian eh, Umar mengatakan hadasani Ibrahim Hadasan Ibrahim ibn Muhammad. Hadasan Ibrahim ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Eh, ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu anaknya Ali. Dari jalur bukan Fatimah. Eh, Hadasan Ibrahim. Ibrahim ini bin Muhammad. Muhammad ini Muhammad ibn Hanafiyah. Hanafiyah ini ibunya. Eh, li Aliyin dan dia adalah anaknya Ali namun ibunya yang disebut dengan Hanafiyah ini min Bani Hanifah. E, maka dia disebut dengan Hanafiyah. Yang ibunya adalah dari Bani Hanifah. Ya, Hanafiyah ini yang merupakan istri Ali ini nama aslinya Khawlah. Lengkapnya Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. atau istri atau kemudian budak perempuan nampaknya budak perempuan yang dikumpul oleh Ali Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah Asma binti Abu Bakar mengatakan ra'aitu umma Muhammadin saya pernah lihat ibunya Muhammad ibn Hanafiyah ibunya Muhammad ibn Hanafiyah sauda beliau adalah wanita uh, berkulit hitam wakanat ammatan libani Hanifah yang dulunya dia adalah uh, budak di Eh, oh, milik Bani Hanifah. Namun Muhammad bin Hanafiyah ini seorang fakih, seorang yang berilmu, seorang alim. Alim Madinah di antara ulama kota Madinah. Ya, maka Muhammad yang min di sini dikatakan min waladi Ali di antara anaknya Ali bin Abi Thalib karena dia Muhammad bin Hanafiyah. Nah, Muhammad hadza afdal auladi Ali ba'da sabtain. Maka disampaikan bahasanya Muhammad ibn Hanafiyah ini adalah anaknya Ali yang paling utama selain Hasan dan Husain. Ishtahar bil ilmi. Meskipun dia ibunya uh, budak hitam, namun dia ini kondang dengan orang yang berilmu. Wasyaja'ah. Terkenal sebagai seorang yang pemberani. Dia ya, banyak mendapatkan hadis dari bapaknya dan di antara yang mengambil hadis dari darinya adalah anaknya yang namanya Ibrahim. Contohnya di sini Ibrahim bin Muhammad. Beliau wafat di kota Madinah tahun 81 Hijriah dalam usia 65 tahun. Dimakamkan di Baqi'. Nah, eh, Ibrahim ini mengatakan qala qol mengatakan kana Alian adalah Ali. Ya, padahal Ibrahim ini tidak berjumpa dengan kakeknya Ali. Tidak bahkan tidak mendengar dari kakeknya yaitu Ali. Bahkan <clears throat> yang tadi disampaikan telah kita baca bahasanya ini sanatnya mengkotak terputus ya karena Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah eh, Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini tidak berjumpa dan tidak mendengar dari eh, kakeknya Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian uh, selanjutnya kita akan baca matan hadis yang ke-8. Eh, Qal uh, akhbarani rajulun min Bani Tamim ya, telah berkata kepadaku seorang dari Bani Tamim min waladi Abi Halah. Ya, dari salah satu anaknya Abu Halah. Ya, Zauji Khadijah. Ya, eh, Ibnu Abi Hala Zauji Hati Yukna yang berkunya Abu Abdullah dari Ibnu Abi Ibn anak laki-laki dari Abu Hala Anil Hasan Ibn Ali Qal ya, Al Hasan bin Ali mengatakan aku bertanya kepada pamanku dari jalur ibu Hindun binti Abi Hala ya Hindun binti Abi Hala karena Halah ini adalah anaknya Khadijah, ya, anaknya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi. Maka dia adalah ya, saudara seibu ya, dengan Fatimah. Bahkan wasofan dan dia adalah seorang yang pintar untuk menceritakan e, seseorang, menggambarkan seseorang. Aku bertanya an hilyati Nabi sallallahu alaihi tentang hilyah gambaran fisik Nabi. Ya, wa an ashtai dan aku suka ayasefali beliau menggambarkan untukku min hasyai'an sedikit yang ata'alaku bihi yang akan aku pegangi, yang akan aku ingat baik-baik. Fakal maka Hindun ibni Abi Halah mengatakan, ya, ya, maaf yang kemudian uh, uh, yang jadi pamannya adalah Hindun ibn Abi Halah, berarti yang saudari Fatimah itu adalah Hindun ibni Abi Hala. Nah, Abi Hala ini berarti suaminya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi, Naka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fakhman, seorang yang agung, seorang yang besar, seorang yang luar biasa, mufakhom dan seorang yang diagungkan di hati manusia. Ya talak la wajuhuhu, wajahnya bercahaya. Talak lu al komari seperti cahaya rembulan. Lailatul Badri saat purnama. Wajah Nabi bercahaya sebagaimana cahaya rembulan saat malam purnama. Atwal bila lebih tinggi sedikit dari orang yang marbu, orang yang tinggi badannya rata-rata. Namun aksar bila lebih pendek daripada muhadzab. Muhadzab adalah orang yang tinggi kurus. Dan orang ketika tinggi dan dia kurus maka tingginya akan kelihatan tinggi. Azimul Hamah bila orang yang besar ukuran kepalanya, rajila sya'ri sedikit keriting rambutnya. Ini infarokot akikotuhu jika bisa dibelah rambutnya. Akikoh di sini rambut. Oleh karena itu akikoh disebut akikoh. Karena rambut bayi digundul ketika itu. Rambut bayi digundul dan rambut bayi itu disebut akikoh. Rambut kepala itu disebut akikah. Oleh karena itu di sini infarokot akikatuhu jika terbelah rambut bisa dibelah rambut kepalanya farokoha maka Nabi belah sisiran rambut kepalanya. Wa ila fala jika tidak maka beliau sisir lurus. Ya rambut kepala beliau melewati syahmatal uduna ini ujung daun telinganya. Ini manakala wafarohu ketika beliau memperbanyak rambutnya. Azharal lawan beliau ini uh, warna kulitnya adalah azhar yaitu cerah dan tambahan keterangan yang ada di sini wasi al jabin beliau ini seorang yang dahinya lebar asajal hawajib panjang alisnya sawabir fi ghairi qarnin dan alis Nabi itu sempurna namun tidak gandeng. Sempurna panjangnya namun tidak gandeng. Tidak sampai alis kalau ketemu dengan alis ketemu tidak sampai. Namun alisnya alis yang panjang. Alisnya panjang namun tidak sampai ketemu. Ada celah di antara dua alis. Bainahuma di antara dua alis Nabi ada irkun, ada pembuluh darah. Yudiru yang akan kemudian uh, penuh dengan darah. al khotob manakala beliau marah. Kan kelihatan di sini ada sesuatu yang uh, menonjol Ya, ketika beliau marah. Aknal irnin beliau ya, itu mancung hidungnya. Lahu nurun ya'luhu. Ada cahaya yang menutupi wajah Nabi. sabu malam yata'amalhu asyamma. Ya. Nabi itu mancungnya cuma sedikit mancung saja. Ya. Namun Yahsabu akan dikira oleh orang yang tidak cermat memperhatikan wajah Nabi asama beliau mancung yang betul-betul mancung. Padahal enggak, cuma agak mancung. Eh, cuma ada unsur mancungnya, namun enggak kemudian betul-betul mancung. Kasih lihyah, Nabi adalah seorang yang lihyahnya lebat, jenggotnya lebat, sahalal khaddain, khad itu pipi, pipi beliau tidaklah tinggi. Nah, eh, khad itu ini ada tulang, ada tulang di pipi. Nah, tulang pipi itu macam-macam. Ada yang kemudian tinggi, ada yang yang kurang tinggi. Ini tergantung orangnya masing-masing. Nah, Nabi itu sahala khadain. Khadnya tulang pipinya itu tidak tinggi. Namun sahal, namun cenderung landai. Abdali al-fami Nabi itu besar ukuran mulutnya, muflajal asnan, e, gigi Nabi itu muflats, Ada e, ada kemudian celah antara satu gigi dengan gigi yang lain. Dakikul masrubah. Ya, masrubah tadi e, bulu dari dada sampai ke pusar itu bulunya dakik, bulu yang lembut. Ka'ana unukuhu kemudian tentang leher Nabi. Leher Nabi itu jidu dumnah. Dumnah itu gading. Ya, adalah gading e, seperti bagikan gading e, gading gajah jayid yang bagus. E, seperti gading gajah yang bagus. Itu mau menggambarkan leher yang bagus. E, maka diungkapkan dengan seperti bagikan gading. E, eh, Fisofa'il fitah dan e, warnanya jernih, sejernih perak, putih seperti putih perak. Secara umum Nabi itu mu'tadilul khalqi, proporsional fisiknya. Badinun beliau gemuk, namun mutamasikun gemuk yang padat, bukan gemuk yang gembur. Ya, bukan gemuk yang gembur, namun bentuk uh, gemuk yang padat. Ya. Ya, Nabi itu sawaul batunu wasadaru. Sama, tidak ada yang menonjol antara perut dengan dadanya. Ya, perutnya tidak kemudian lebih maju daripada nah, dadanya. Namun e, sama antara perut dan dada. Aridu sadri Nabi itu dadanya lebar. Ba'id jauh antara dua mangkipnya. Ingat mangkip itu pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Dokhmul karotis. Ya, ujung ujung uh, e, ruas-ruas tulangnya itu besar. Ya, anwal anwar al mutajarrat. Mutajar tidak berbulu ya, Anwar uh, sebentar. Maka Nabi itu mutajarat yaitu artinya bukanlah seorang yang banyak bulunya. Sehingga Anwar artinya bercahaya karena bebas dari bulu jadi badannya terang. Mausulun tersambung antara labbah, labbah itu cekungan di bawah eh, pertemuan antara leher dengan dada itu ada cekung. Itu ada cekung. Yang ini adalah tempat untuk nahar kalau untuk hewan. Itu namanya labba. Eh, Nabi itu tersambung antara labah sampai pusar bisyarin dengan bulu yang kecil-kecil. Maka bulunya itu dari dadanya itu dari sini. dari dari perbatasan dada dengan leher itu sudah ada bulu kecil-kecil Yajri yang mengalir kal khatti seperti garis. Ari-ari di sini artinya tidak berbulu. Fatya ini uh, eh, apa? Uh, buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Wal batan juga perutnya bukanlah perut yang berbulu. Mimasiwadale siwa kecuali masrubah saja. Iya, yang ada di di sini bulu itu cuma masrubah saja. Jadi buah dada tidak ada bulu. Di perut juga tidak ada bulu. Namun Nabi selain punya masrubah yang berbulu adalah ash'aru dhira'ain. Ya, maka di badan Nabi yang berbulu pertama masrubah. Kemudian yang kedua adalah as'aru dhira'ain. Berbulu dua hastanya. Dua hasta Nabi berbulu. Wal mangkibain. Kemudian dua pundak Nabi berbulu. Ya, mangkip mangkip itu pertemuan. Di sini ada bulu-bulu di ya, mangkip, pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Di sini ada uh, ada bulu-bulu. Di sini ada bulu, uh, berarti di sini tidak ada bulu. Ya, di lengan atas tidak ada bulu, namun di mangkip ada bulu. Ini yang ke kemudian wa'ali sadri bagian atas dada. Nah, maka bulu di badan Nabi cuma di sini saja. Cuma di empat tempat saja. Masrubah, kemudian bagian atas dada, dua, kemudian dira, hasta, kemudian mangkib. Tawil, zandain, uh, zandain artinya bagian bawah hasta. Itu panjang, roh burohah, telapak tangan Nabi, rohah itu telapak tangan, Rahab itu lebar. Kemudian tebal dua telapak tangan dan dua telapak kakinya. Sa'ilul atraf, jari-jari Nabi itu panjang. Jari-jari Nabi itu panjang, bukan pendek. Yang uh, pendek besar-besar, namun uh, panjang. Okal sa'ilul atraf sama. Ya, jari-jarinya panjang. Uh, eh, khumson akhmasoin. Akhmas itu cekungan kaki e, kalau manusia napak di lantai maka ada bagian yang tidak nempel di lantai cekuk e, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki e, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki e, Nabi punya cekungan kaki e, kalau nggak punya cekungan kaki di tempat kita mirip boneka ini kan? boneka kakinya boneka itu tidak ada cekungnya Nabi Isa itu tidak punya akhmas tidak punya cekungan kaki. Nabi punya akhmas. Namun akhmas Nabi khumson, tidak tinggi. Tidak kemudian tinggi. Masihul kodamain nah, rata dua telapak kaki Nabi. Dua telapak kaki Nabi itu rata. Eh, maksudnya tidak pecah-pecah. Tidak ada garis-garis cekung-cekung untuk kemudian tempat eh, bersembunyi air. Tidak. Eh, namun telapak kaki Nabi itu tidak tidak garis-garis, tidak kemudian meletek-meletek. Nah. Namun masihul kodamain halus. Dua telapak kaki Nabi itu masih halus. Ya, ya terjemahkan aja halus. Masihul kodamain halus dua telapak kaki Nabi. Oleh karena itu yanbu anhumul ma pergi air darinya. Ya. Artinya ketika Nabi nyiram air di telapak kakinya itu tidak ada yang kemudian tersisa. Ya. Bersembunyi di balik lekuk-lekuan. Nah, ya. Eh, kaki itu tidak ada. Idza zala zala qala'an. Jika beliau berjalan, zala di sini artinya berjalan, zala qala'an dengan mencabut telapak kakinya. Ya, dengan kolaan mencabut telapak kakinya, enggak kemudian nyeret telapak kakinya, dengan mencabut telapak kakinya, ngangkat telapak kakinya. Yakhtu belum langkah takafuan, tegap. Yamsi haunan beliau berjalan haunan, proporsional atau tawadu. Dari ulmisyati langkah-langkah kaki Nabi itu lebar. Tapi itu langkah biasa, langkah santai, bukan langkah uh, memang, memang demikian. Idamasya maka jika Nabi berjalan seakan-akan menuruni tempat yang tinggi. Jika belum menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Khafitu tarfi. Beliau adalah orang yang sering menundukkan pandangan matanya. Menundukkan ke bawah. Pandangannya ke bawah lebih lama dan lebih sering daripada pandangan ke atas. Jula nadharihi mayoritas pandangan Nabi adalah mulahadah, pandangan sambil mikir, bukan pandangan kosong atau pandangan sekedar menikmati. Ini pandangannya, pandangan orang yang mulahadah yang mikir. Ya suku ashabahu, kebiasaan Nabi itu menggiring sahabatnya. Artinya Nabi jalan di belakang. Sahabat-sahabatnya di depan. Ya beduruman ya bisalam. Dan Nabi mendahului siapa saja yang beliau jumpai dengan ucapan salam meskipun itu anak-anak menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang yang sombong itu mintanya disapa dan tidak menyapa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mendahului menyapa menyapa semua orang yang beliau jumpai. Ya, jauh dari karakter sombong. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qutana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.